Karena ini perkara yang tidak disuka oleh Allah Azza wa Jal. Beliau katakan, iya wal furqah. Hati-hatilah kalian terhadap perpecahan dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita hambanya berpecah dan Allah sebutkan perintah yang agung wa'tasimu bihablillahi jami'a berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua wala tafarraqu jangan kalian bercerai-berai Kalaupun terjadi pertikaian, perselisihan di antara kita, Allah telah berikan solusi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalaupun terjadi di antara kalian pertikaian, kembalikanlah urusan kalian kepada Allah, kembalilah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah barometer ukuran seorang mukmin yang benar atau nggak benar imannya. Ketundukannya terhadap Allah dan Rasulnya diuji saat terjadi perselisihan di antara mereka. Allah katakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara Maka demi Rabbmu wahai Nabi mereka belum dikatakan mukmin hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian tidak engkau dapati pada mereka harajan mimma qadaita rasa berat hati dari apa yang kau putuskan wa yusallimu taslima mereka pasrah tunduk menerima itu ukuran mukmin yang benar setiap kali dihadapkan dengan kebenaran dia akan tunduk. Tawadu dan nurut taat pada kebenaran. Tapi mereka kalau yang tidak nurut, mereka bantah menyimpang dari kebenaran. Itu berarti bukan mukmin yang sebenarnya. Kemudian ya fila barakallahu fikum Allah beritakan satu-satunya jalan untuk sampai ke surga Allah ialah siratal mustaqim dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita jangan menyimpang dari jalan tersebut wa anna hada sabil wa anna hada siratin mustaqiman fattabi'uh kata Allah dalam suratul an'am Allah beritakan ini sungguh ini jalanku yang lurus ikutilah jalan ini Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Karena makin banyak jalan-jalan yang mereka tempuh, makin banyak perselisihan. Dan jalan ini adalah jalan syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan tentang ayat ini, beliau langsung dengan tangannya sendiri membuat garis lurus dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadih khattan biyadih telah membuat garis lurus dengan tangan Rasul SAW dan beliau garis itu bukan di kerami tapi di tanah Masjid Nabawi saat itu masih pasir untuk menimbunnya sehingga mudah digaris dan tampak garisnya lurus dan beliau katakan hada sabilullah mustaqimang fattabi'u ini jalan Allah yang lurus kalian ikuti wa hatahututan an yamini wan simali beliau bikin garis-garis banyak di kanan di kiri garis yang lurus itu dan beliau katakan fi kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai di tiap-tiap jalan cabang ini yang belok ini di situ setan menghadang kalian, mengajak belok. Dan beliau bacakan firman Allah Ta'ala ini. Wa anna hadha siratin mustaqiman fattabi'u. Sungguh ini jalanku kata Allah yang lurus ikuti. Wala tatabi'u subul jad ikuti jalan-jalan sesat yang banyak itu. Engkau akan tercerai berai. Fatafarraqa bikum ansabili. Dalikum wasakum bihi. La'allakum tattaqun. Itu wasiat Allah untuk kalian supaya kalian bertakwa. Demikian pula ihfila barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada seluruh umat termasuk umat ini untuk berpegang dengan agama Allah. Lihat firman Allah Azza wa Jal. Allah sampaikan Syara Allah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat syara'alakum minad din ma wasakum bihi ma wasa nuha Allah sampaikan dalam ayat agung ini Allah telah membuat syarat bagi kalian dari agama ini yaitu seperti apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Nuh agama ini dan juga kata Allah Ta'ala, Walladhi awhayna ilaika, wa ma wasayna bi Ibrahim, yang yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, dan juga apa yang diwasiatkan pada Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Apa wasiat mereka semua? An aqimuddin, wa la tafarraqu agar kalian tegakkan agama ini jangan bercerai-berai ikhwati fidin a'azzal iyakum. tidak mungkin tegak agama ini menang dan mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali kita bersatu kaum mukminin seluruhnya kembali kepada kebenaran bukan banyaknya yang menjadi ukuran tapi kebenaranlah yang menjadi ukurannya. Biarpun sedikit mereka, tetaplah mereka akan dapatkan kemenangan. Karena Allah berikan pada mereka pertolongan. Bukan karena sedikit lalu Allah tolong. Tapi karena mereka di atas kebenaran itulah Allah menolongnya. Bukan karena sedikitnya. Demikian yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurun. Terus akan ada sekelompok umat ini yang kecil sedikit jumlahnya di atas kebenaran mereka ditolong oleh Allah. Dikatakan zahirina alal haq. Mereka terus menang di atas kebenaran karena ditolong Allah. Bahkan beliau katakan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum tidak membuat celaka mereka orang-orang yang menyelisihi begitupun orang-orang yang memusuhi nggak ngaruh mereka dimusuhi mereka dihadang mereka dihalang-halangi itu tetap mereka akan terus di atas kemenangan karena Allah menolongnya Yang demikian ini berita gembira bagi kita. Supaya kita waspada. Untuk memilah memilih yang mana yang sebenarnya yang harus kita ambil dari kebenaran. Kau muslimin barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mencerca perpecahan yang terjadi pada umat-umat yang dulu Demikian pula pada umat ini Allah sampaikan dalam firman-Nya wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi siqaqin ba'id Allah sampaikan dalam firman Allah dan sungguh orang-orang yang mereka berselisih dalam perkara Alkitab benar-benar mereka ada dalam kesesatan yang amat sangat jauh. Mereka jauh menyimpang. Semakin mereka berselisih menyelisih kebenaran, semakin jauh mereka dari Allah, dari kebenaran. Dan Allah memberikan sifat mereka kullu hisbin bima ladaihim farihun anehnya orang-orang yang mereka berpecah menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan. Masing-masing dari kelompok atau golongan itu berbangga dengan kelompoknya. Bukan mereka rujuk kepada kebenaran ketika diingatkan kesesatannya. Justru mereka semakin mengibarkan benderanya. Menunjukkan kecongkakannya. Bangga dengan kelompoknya. Ini yang terjadi. Sehingga jangan kita salah mengerti bahwa mereka orang-orang yang sesat langsung serta merta dibinasakan Allah. Mereka dibiarkan oleh Allah dalam kesesatannya. Mereka terus banyak leluasa dalam kesesatan. Tapi kita hendaknya berpeganglah kepada al-haq karena di situ pertolongan Allah dan kaum muslimin ikhwati fidin azan wa yakum. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka tadi kullu khisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok di antara mereka bangga dengan kelompoknya. Yang ini membuat mereka semakin sombong dan mengklaim mereka adalah kelompok yang benar. Mereka menganggap dalam di atas kebenaran Itulah golongan orang-orang yang rugi. Mereka keliru, tersesat di dunia, tapi mereka anggap diri mereka di atas kebenaran. Kemudian afila ya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan yang bertindak berperilaku seperti ini adalah mereka orang-orang munafik yang terus mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin, menghancurkan keutuhan kaum muslimin, merusak dari dalam persatuan kaum muslimin baik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian pula sepeninggal beliau yang mirip dengan mereka adalah ahlul ahwa wal bid'ah Lihat yang dilakukan orang-orang munafikin. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Taubah, "Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin." Siapa munafik? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan masjid masjid dirar. Dan mereka adalah kafir memecah belah di antara kaum mukminin. Ini upaya orang-orang munafik sehingga Allah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid mereka dan dihancurkannya masjid mereka. Mereka digambarkan oleh Allah tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau lihat mereka, kau anggap mereka kayak bersatu, Padahal hati mereka sebenarnya tercerai berai. Itu yang dikatakan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Bahwa berita yang datang dari Nabi. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Itu bukan hanya menggambarkan jumlahnya yang banyak. Tapi menggambarkan betapa luasnya subhat di hadapan kita dari golongan mukmin sendiri pecah jadi sekian banyak golongan menjadi ahlul hawa dan ahlul bidah ditambah lagi Yahudi dan Nasara sekian golongan semua mereka bersatu untuk tujuan yang sama menghadang ahlus sunnah menghadang mukminin yang di atas al-haq ini tadi walaupun mereka tanpa satu sebenarnya mereka itu bercerai-berai tapi dalam menghadapi yang satu ini mereka seakan bersatu untuk tujuan yang sama, kepentingannya sama, ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Hingga ya fila barakallahu fikum. Hal yang menggembirakan kita ada janji Allah. Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin Demikian kami jadikan tiap-tiap rasul diutus di tengah-tengah kaumnya pasti akan ditentang, diperangi oleh orang-orang yang mujrimin, para pendosa. Afa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah janji cukuplah Tuhanmu, cukuplah Rabbmu, dia akan terus memberimu petunjuk. Dia akan terus memberi pertolongan. Ini yang menggembirakan kita kaum mukminin. Barakallahu fikum ahlus sunnah akan terus ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Karena mereka di atas al-haq. Seperti Allah menolong Rasul utusan Allah alaihi salatu wassalam. Dan ya barakallahu fikum. Perpecahan ini ciri khas orang-orang jahiliyah yang mereka hidup dalam kejahilan, dalam kegelapan, dalam kesyirikan. Allah kabarkan dalam firman Allah Azza wa Jalla melarang kita jangan sampai kita menyerupai mereka. Lihat firman Allah, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات dan jangan sekali-kali kalian menjadi seperti mereka. Orang-orang yang tercerai berai. Orang-orang yang terus berselisih dalam agama mereka. Setelah datang pada mereka al bayina Tidak pantas sebenarnya kita berselisih bertikai. Sementara Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW masih utuh terjaga dalam kemurniannya. Namun mengapa bisa terjadi perselisihan ini? Lihat, syaitan tidak akan rela membiarkan umat ini terus di atas kesatuan karena ini akan menyulitkan syaitan untuk menggoda manusia dan menghancurkan. Begitupun orang-orang kafir musyrikin tidak akan membiarkan demikian. Karena mereka adalah pasukan syaitan. Menjadi musuh dan ikhwillah barakallahu fikum Allah menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk dalam golongan yang bertikai ini. Allah kabarkan dalam firman-Nya, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguh orang-orang yang mereka berselisih berpecah pada agama mereka. Mereka menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan yang banyak. Lasta minhum fi Engkau tidak termasuk mereka sama sekali wahai Nabi. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kelompok ini mengklaim kami adalah pengikut Nabi, pencinta Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak masuk golongan mereka. Semua berhak mengaku pengikutnya. Mengaku mencintainya. Tapi Nabi SAW Allah katakan tidak masuk mereka. Rugi apa rugi? Rugi tentunya. Mereka tidak diakui oleh Allah sebagai pengikut Nabi SAW. Karena apa? Mereka telah berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan apa yang tidak diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan apa yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kedustaan yang besar. Allah sudah membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk mereka. Dan inna barakallahu fikum. Bahkan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman azab api neraka. Allah katakan dalam surat Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira dan barang siapa yang dia menyimpang dari jalan Nabi, jalan Rasul, jalan Rasul lurus, dia menyimpang, dia belok. Dia tidak ikut jalannya mukminin. Jalannya mukminin adalah samina wa ata'na mengikuti jalannya Nabi, ia menyimpang. Maka sebab dia telah menyimpang, apa yang terjadi? Allah katakan Nuwalli matawalla. Kami biarkan mereka leluasa dalam kesesatannya. Tapi wanuslihi jahannam nantinya kami jerumuskan mereka dalam neraka jahanam wasaat masira dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini penyakit yang sudah mengena kaum Yahudi. Ketika Nabi Musa mengatakan ya qaumi la tu'dhunani Wa qad ta'lamu anni Rasulullah ilaikum. Di surat Saf Allah sebutkan kisah Nabi Musa. Ketika orang-orang Bani Israel sudah sekian kali menyakiti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa sampaikan, wahai kaumku, janganlah kalian terus-terus menyakitiku. Padahal kalian tahu aku ini utusan Allah untuk kalian falamma zahu azaghallahu qulubahum. Allah mengatakan setelah mereka menyimpang, menyeleweng, Allah selewengkan hati-hati mereka. Dari dulu sampai sekarang mereka dalam penyimpangannya. Ngeri apa tidak? Ngeri waliyadzubillah. Dari dulu diutus para nabi tetap mereka tidak mau beriman. Sampai nabi terakhir yang mereka sudah tahu persis ciri-cirinya. Seperti dalam kitab mereka. Tetap mereka tidak beriman. Kenapa? Hasad dan min indi angkusihin Karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Ini orang-orang Yahudi sehingga Allah katakan maghdub alaihim. Allah murka mereka. Tahu kebenaran tidak mau menerima. Sedangkan orang-orang Nasara dolin, tidak ada pada mereka ilmu, tapi mereka beramal sehingga tanpa ilmu mereka beramal. Mereka tidak mendapatkan kitab aslinya, tidak tahu di mana kitab yang aslinya, sehingga mereka bikinlah kitab dua, satu perjanjian lama, satu itu berarti milik siapa, bikinan siapa. Hadirin barakallahu fikum. Kitab kita mukmin dari turun Al-Quran sampai sekarang sama ayatnya tidak kurang satu huruf pun. Bahkan tidak berubah satu harokat pun. Seperti yang dibacakan Nabi SAW. Begitu dibaca para sahabat, dibaca para tabiin terus sampai kita. Walhamdulillah di negeri kita anak-anak kita sekarang bisa mendapatkan sanat untuk kiroah. Dapatkan sanat untuk mengambil kiroah yang langsung sananya sambung dengan generasi awal. Nyambung ulamanya, masya Allah. Nikmat luar biasa. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Dan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besar perpecahan. Itu adalah penyimpangan seorang dari tauhid. Seperti mereka orang-orang Nasoro telah keliru terjerumus dalam kesyirikan. Orang-orang Yahudi mengatakan qalal Yahud Uzair bin Allah. Orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Wa qala Nasara sedangkan orang-orang Nasara mengklaim bahwasanya Isa anak Allah. Al-Masih Isa dianggap anak Allah. Ini adalah sebesar-besar penyelewengan menyimpang dari tauhid Rabbul Alamin. Sehingga ihfillah ya barakallahu fikum. Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Yunus, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin." Jangan sekali-kali kalian menyeru, berdoa pada selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat, tidak pula mendatangkan madarat, maka jika tetap engkau lakukan itu berarti sungguh engkau benar-benar masuk golongan dari golongan orang-orang yang zalim kata Allah Azza wa Jalla. Dan ilfila barakallahu fikum. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita perbuatan yang baru yang diada-adakan dalam agama ini dia menyimpang menyelisihi apa yang diajarkan Nabi itu juga termasuk perkara yang besar resikonya adalah sangat buruk dikatakan Nabi Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun siapapun melakukan amalan tiada contoh dari kami, tiada perintah dari Nabi, ditolak amalnya. Apakah cuma tidak diterima amalnya, berdosa orangnya. Lalu apakah cuma sampai itu di neraka tempatnya? Resiko. Itulah yang Allah katakan kul aunabbiukum bil aksarina a'mala. Maukah aku beritakan pada kalian tentang siapa orang paling rugi amalnya? alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a itu mereka orang-orang yang sesat di dunia amalnya keliru tapi mereka menganggap telah berbuat sebaik-baik amal itu ahlul hawa wal bidah mereka nggak bisa taubat karena apa menganggap yang diamalkan benar mereka sanjung Nabi dengan cara bernyanyi. Jangan nyanyi. Ini nyanyian yang islami. Ini kan nyanyian menyanjung Nabi. Begitu ya. Sehingga anggapannya benar. Sehingga makin nikmat, makin asik. Diingatkan nggak mau. Dengan hadis Nabi ditegur. La tuturuni kama Yahud eh, kamatatun Nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan sanjung aku seperti orang-orang Nasara menyanjung Isa putra Maryam. Dilantunkan sanjungan sampai ya pengkultusan Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan bahkan dianggap Tuhan. Begitu pun muncul di tengah-tengah mukminin seperti itu. Meniru-niru mereka. Tapi kalau fikum. Makanya pantas kalau umat ini tercerai berai dan pangkal cerai berai ini karena apa? Kejahilan. Barakallahu fikum ya ikhwah. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Keluar dari ketaatan kepada ulatil umur. Ini juga merupakan pelanggaran yang besar dan merupakan kerusakan yang besar. Ketika Allah telah memilih bagi kita seorang pemimpin dari kalangan mukminin, maka tidak ada alasan kita untuk memberontak. Tapi kita diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Taatlah pada Rasul SAW dan penguasa kalian. Kalau penguasa kalian menyuruh pada perkara yang ma'ruf, taatilah. Karena ini perintah Allah. Dan jangan kita melepaskan ketaatan kepada Allah. Jangan melepaskan ketaatan kepada mereka, para penguasa. Karena Pak Yafila Barakallahu Fikum. Beliau Nabi SAW mengatakan man naza'a yadan min ta'atillah fa innahu ya'ti yaumal qiyamah la hujjatan lahu wa man mata wa mufaraqatul jamaah fa innahu yamutu maitata jahiliyah Beliau katakan dalam sabdanya siapa yang melepaskan ketaatan kepada Allah maka datang dia dari kiamat tidak ada alasan tidak ada alasan tidak ada hujah untuk menyelamatkan diri dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyelisihi al-jamaah menyelisihi apa yang ada padanya Rasulullah dan para sahabatnya maka sungguh ia mati dalam keadaan jahiliyah nas'alullah salamah wal afiyah Makanya ahlul ilmi, para ulama, para tolabul ilm, para penuntut ilmu mestinya menjadi contoh teladan bagi umat ini. Di dalam menjaga persatuan dan kesatuan mereka, persaudaraan mereka. Dan jangan memberi contoh perselisihan di tengah-tengah umat. Kalau kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah berselisih, bertikai, lalu umat mau ikut yang mana? Ternyata kalian juga berselisih, kalian bertikai, kalian begini-begini. Terus mana yang benar? Ya fila barakallahu fikum. Mestinya kita menjadi contoh bagi mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muad bin Jabal ya ke negeri Yaman untuk membekalinya supaya bersikap baik kepada orang-orang yang didakwahinya untuk memberi contoh yang baik bagi mereka. Beliau diutus ke sana dan beliau pun memberikan perintah Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru wa tataw'a wala takhtalifa beliau berpesan kepada Mami dan sahabat yang menemaninya hendaknya kalian bikin senang mereka bikin mudah mereka jangan bikin sulit mereka kalian berikan mereka kegembiraan yang mereka menjadi senang menyambut berita yang gembira yaitu berita dari Allah tentang surga dan janji Allah kebaikan jangan kalian bikin lari mereka ini pesan Nabi SAW hendaknya kalian saling menjaga ketaatan jangan berselisih ya fila barakallahu fikum selama kita mukmin semua menjaga ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya Selama itu pula terjaga ukhuwah di antara kita. Tapi kalau di antara kita sudah ada yang menyimpang melakukan pelanggaran, terpecah. Kata Nabi SAW, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, Demi zat yang dia Muhammad SAW di tangannya. Tidaklah dua orang yang saling mencintai lalu berpisah. Pastilah karena dosa salah satunya. Sehingga menjadikan pisah. Tidak lagi bersama. Itu karena ada kesalahan, dosa salah satunya. Dan ilfila barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat-sangat memperhatikan persatuan kaum mukminin sampai perkara-perkara yang detil sampai dalam perkara salat beliau pun mengingatkan kita untuk tidak menyelisihi imam dalam salat untuk kita rapat dan lurus. Jangan membiarkan syaitan memecah belah kita. Lihat apa yang beliau katakan ketika sholat. Supaya apa? Ya, sawu watarosu Kalian lurus, rapatkan. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Takhtalifa kulubakum akan berselisih hati kalian dan jangan biarkan kalian kesempatan syaitan menyela-nyela di antara kalian. Itu peringatan Nabi SAW kepada para sahabat selalu. Sholat lima waktu selalu diingatkan. Karena apa? Selama mukmin lurus, rapat. Ini menunjukkan hati mereka masih terjaga. Antum lihat ketika sholat di masjid-masjid yang belum mengenal sunnah awal-awal dulu dakwah ahlus sunnah kita bawa itu ketika kita rapat orang merapat orang menjauh menjauh kita nempel menjauh sehingga terkadang ada yang ekstrim sampai mengkangkang jauh begini ya kakinya kenapa ini menjauh ini menjauh dia lebar lebar lebar sampai nggak usah melebar begitu sudah semampu kita mereka menjauh sudah urusannya mereka nggak tahu kita mau merapat itu dalam hal nyata kita ajak mereka rapat safnya aja nggak mau. Begitupun ketika ajak mereka kepada sunnah mereka juga nggak mau. Kenapa? Hawa yang ada pada dada mereka, jiwa mereka yang tadi kuasa hawa nafsu. Dan ini penyakit hawa di tengah-tengah umat manusia menyebar. Lebih cepat menyebarnya daripada kita yang berdakwah mengajak mereka pada sunnah. Beliau menggambarkan tatajar al hawa finnas kama tatajar kaliba fi sahibihi akan menjalar, menyebar penyakit pengaruh hawa nafsu manusia yaitu pengaruh bid'ah, hawa di tengah-tengah manusia akan menyebar, menjalar begitu cepatnya seperti cepatnya menjalar penyakit gigitan anjing gila, penyakit rabies pada penderitanya. Lam yada min irqun wala maqsun ila dakhilau. Tidak satu pun urat ataupun sendi atau sel tubuh kita pasti akan dimasuki virus. Begitu cepatnya. Pengaruhnya sehingga orang yang digigit anjing gila ini kalau nggak cepat ditangani oleh penanganan yang serius akan berubah dia seperti anjing gila penampilannya, matanya, mulutnya dan dia akan berusaha menggigit orang lain untuk jadi mangsanya itu gambaran yang sangat real dan mudah dimengerti oleh manusia. Mengerikan penyakit ini. Sehingga pemerintah kita sampai saat ini lembaga khusus bahkan rumah sakit-rumah sakit itu mempersiapkan kalau ada ya terjadi gigitan anjing gila gratis cepat segera di, di apa? divaksin. Dilayani dengan cepat. Karena bahayanya ini berkenaan dengan penyakit. Tapi berkenaan dengan penyakit hawa, siapa yang rapi? Tukang pijat. Tidak bisa. Para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah barakallahu fikum. Ingat setan itu nyala-nyala di antara soft-soft orang yang sholat. Sehingga jangan sampai putus karena apa? Terpisah. Ada subhat yang mengatakan sengaja stopnya dibikin jarang. Kalau diingatkan, nanti setan masuk, biar setannya kan ikut sholat tidak apa-apa katanya. Ini subhat. Menyalahi sunnah. Yang diperintahkan Nabi saw apa beliau katakan kepada kita? Luruskan. Kata Nabi saw Alaihi Wasallam, nasufu fakum, awla yuhalifan Allah baina wujuhikum." Benar-benar akan aku luruskan sof-sof kalian. Atau Allah akan mengganti kalian wajah-wajah kalian. Pilih. Mau lurus atau mau dirubah wajahnya. Dirubah jadi apa? Teledai. Sehingga ini peringatan yang keras. Dijanji, diancam mereka orang-orang yang melanggar dari sunnah Rasulullah SAW dan yafila barakallahu fikum kita bersyukur kepada Allah Allah tidak menimpakan langsung serta merta dari umat ini yang menyimpang dari sunnah langsung diazab nah kalau orang yang nggak melurus lurus sofnya langsung keledai kepalanya mereka ke masjid pulang jadi apa orang mereka jadinya ya dan kita nggak bisa ya Allah jadikan mereka keledai keledai semua jangan itu nggak diajarkan Nabi ngajarkan doa jelek. Yang Nabi ajarkan apa? Allah mahdi kaumi, ya Allah beri petunjuk kaumku ya Allah. Walaupun Nabi disakiti dengan ucapan-ucapan mereka, Allah nggak menyuruh Nabi balas doa jelek. Ini doa baik. Dan Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Nabi SAW, Wasbir ala ma yakulun Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubiha. Engkau wahai Nabi sabarlah terus mendengar, menerima apa yang mereka katakan. Dan engkau teruslah bertasbih kepada Allah. Engkau memuji dan bertasbih sucikan Allah sebelum terbit matahari dan sesudah uh, sebelum terbenam matahari. Ini isyarat beliau untuk melakukan apa? Zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi sebelum terbit matahari dari sholat subuh sampai matahari terbit. Zikir petang setelah sholat asar. Sebelum matahari terbenam. Itu diperintahkan Allah Nabi untuk melaksanakan yang seperti ini. Barakallahu fikum ya ikhwan. Dan Allah mengatakan jangan hiraukan ucapan mereka yang mengatakan jelek keji kepada wahai Nabi. Begitu pula ikhwah barakallahu fikum kita jaga. Baik. Dan ya fila barakallahu fikum, orang yang menyelisih imam dalam solat ini benar-benar Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita jangan sampai kita menyelisihi apa yang dilakukan imam. Beliau katakan ju'inama ju'inal imam liyutamma bi Fala takhtalifu alaih. Sungguh imam dijadikan untuk kalian ikuti dengan sempurna. Jangan menyelisihi. Imam ruku, ikut rukulah. Imam berdiri tak itidal, ikutlah. Sujud, ikutlah. Jangan kalian menyelisihi. Lihat, sopnya lurus rapat dengan imam kita semuanya. Ini gambaran dalam kita hidup bermasyarakat. Taati pada pemimpin, jaga persatuan dan hadirin barakallahu fikum jangan pernah kita merasa sok suci sok benar sendiri jangan Allah melihat kita kemudian nafila barakallahu fikum bukan hanya dalam perkara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berjamaah menjaga kesatuan dalam perkara agama begitupun dalam perkara dunia dalam perkara dunia contoh. Saka unasun ila Nabi SAW alaihi wasallam pernah orang-orang mengadu datang kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Mereka mengadu dan berkata, "Qalu inna na'kul wala nasba." Ya Rasulullah, kami ini makan tapi kok nggak rasa kenyang bagaimana? Makan banyak tapi kok nggak rasa kenyang begitu. Fakal maka Nabi SAW bertanya, Fala'allakum tatafarraqun, bisa jadi kalian makan sendiri-sendiri. Enggak jamaah, enggak bareng-bareng gitu. Qalu na'am benar ya Rasulullah. Qal maka beliau pun bersabda, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru Allah alaih yubaraka alakum fih." Beliau bersabda, "Hendaknya kalian berjamaahlah makannya. Baca bismillah kalian dalam makan." Semoga Allah memberkahi kalian dalam makanan. Makan berjamaah itu sunnah. Baik dengan teman atau dengan keluarga, apalagi suami istri. Masya Allah, kalau fikum. Coba biasakan. Di rumah makan berjamaah. Seperti halnya Rasulullah SAW dengan Aisyah. radhiyallahu anha. Dalam satu kisah, satu malam beliau pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dilihat makanan masih utuh. Aisyah sudah tertidur, mungkin karena tunggu terlelap. Namanya orang nunggu kan kadang-kadang karena capek tertidur. Beliau sayang kepada istrinya, belum makan berarti karena nggak ingin mengganggu istirahatnya, beliau baring tertidur Aisyah bangun radhiyallahu anha. Lihat makanan masih utuh. Beliau tertidur, kasihan mau bangunin. Hanya rebahkan lagi. Beliau bangun lagi, ternyata makan masih utuh. Aisyah pun bangun. Tanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah makan?" "Belum, wahai istriku." Atau "Belum ya Aisyah." Kalau begitu mari sama-sama. Kira-kira kalau kita dapati pulang di rumah istri tidur makanan masih di meja utuh mau nunggu istri atau mau makan sendiri ah makan sudah salah siapa tidur itu kita sekarang bisa jadi begitu ya coba lihat ingin berjamaah dengan istrinya makan bersama sehingga barokah ya fila barakallahu fikum nah ini kalau mau karena kadang-kadang kita ini tidak bisa menjaga kebersamaan. Dan ya ilfilah barakallahu fikum. Ingat perpecahan itu adalah jalan syaitan. Baik dalam keadaan kita sholat tadi diingatkan jangan kita berselisih, berpisah-pisah. Begitupun di dalam safar. Berjamaah, berkelompok. Jangan kita mencar. Ketika kita apa? Istirahat di satu lembah. Beliau pernah ingatkan ketika beliau singgah di satu lembah, orang masing-masing cari pohon untuk berlindung bernaung masing-masing sandar di situ sendiri-sendiri terpencar-pencar. Beliau mengingatkan kepada mereka, perhatikan ketika beliau dapat tiga gangguan orang yang tiba-tiba mengangkat pedangnya dan mengatakan ya Muhammad SAW siapa yang akan melindungimu pedang sudah dihunuskan dan tinggal tebas beliau terbunuh menurut orang ini. Beliau mengatakan Allah, Allah yang menjagaku lemas, terkulai. Lalu beliau pegang pedangnya, siapa menjagamu? Dia nggak bisa jawab, engkau lah kalau memaafkanku. Beliau ingatkan kepada para sahabat, ini kalian berpencar tidak menyatu. Kata Nabi SAW, Inna tafarruqukum fi hadis si'ab wal audiyah. Inna madalikum syaitan. Sungguh kalian berpencar-pencar ini di lembah ini. Itu adalah dari syaitan. Nggak mau ngumpul. Maunya mencar-mencar. Syaitan mudah untuk membuat hal di tengah-tengah kita. Dan ya filabarakallahu barakallahu fikum. <clears throat> beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menutup celah perpecahan di tengah-tengah kaum mukminin yang sudah dipersaudarakan Ansor dan Muhajirin sehingga ketika muncul bibit-bibit perpecahan bibit-bibit taasub, fanatisme model jahiliyah beliau menegur mereka dan ini terjadi saat ada perselisihan antara seorang muhajir dan ansar. Maka Pak qala rajulun minal ansar. Seorang ansar berteriak, "Ya ansar!" Wahai orang-orang ansar. Waqala al-akhar. Yang lain dari kalau muhajirin pun menyeru, "Ya muhajirin!" Maka Rasulullah mendengar mereka sudah mengatakan perkataan seperti ini menunjukkan apa? Manggil bolo-bolone. Manggil apa? Geng-gengnya gitu ya. Manggil sukunya. Manggil kelompoknya. Manggil kabilahnya. Beliau mengingatkan mereka dengan tegas. Ma balu da'wa jahiliyah. Da'uha Fa'ina muntinatun. Mengapa kalian masih mengikuti teriakan model teriakan orang-orang jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah? Tinggalkan semua itu. Ini akan menghancurkan. Beliau Sehingga mereka pun kembali kepada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tetap menjaga kerukunan persaudaraan antara mereka. Dan ya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu menjaga ucapan-ucapan yang baik demi menjaga kesatuan ini perilaku yang baik dan melarang kita dari kejelekan ucapan, kejelekan perlakuan supaya tetap terjaga kesatuan di antara kita. Sudah isa? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ya fikum, ternyata sudah isya. Barangkali ada pertanyaan silakan adan dulu sedikit. Begitu? Atau cukup? Adan dulu biasanya. Baik. Fadal kalau adan dulu Kalau tidak ada pertanyaan, nampaknya kita cukupan saja dulu. Oh ada. Fadalu, adan dulu barakallahu fikum. Nah, bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ikhwati fidin azal iyakum Di antara perkara yang paling besar Yang menjadikan kita terpecah belah Adalah kesirikan yang muncul Di tengah-tengah umat ini Walaupun dia mukmin, Tapi dia masih berbuat kesyirikan. Bukan berdoa kepada Allah, kadang masih menyeru berdoa kepada yang lain. Berdoa kepada para wali, berdoa kepada para nabi, dan yang semisalnya. Dan fenomena ini masih terjadi enggak? Masih. Bahkan dilabel dengan label yang sangat indah. Wisata religi. Masya Allah. Itu dianggap satu hal yang menyenangkan dan itu ibadah sambil tamasya, piknik sambil ibadah. Mendatangi tempat-tempat yang dianggap di situ tempat yang istimewa. Nah ya bila barakallahu fikum. Perkara yang seperti ini termasuk perkara yang paling besar menyebabkan perpecahan di tengah-tengah mukmin sehingga mereka ingin terus melestarikan kesyirikan sebagian ingin menghilangkan kesyirikan nggak mungkin ketemu sedangkan Allah sudah katakan Jangan sampai kalian menjadi seperti mereka orang-orang musyrik mereka telah bercerai-berai dalam agamanya menjadi kelompok-kelompok. Lihat satu contoh, setiap firqah yang muncul kayak sufia contohnya tarekat sufia. Itu tarekat sufia ini muncul sekian banyak. Sekian aliran di dalamnya. Begitu khawarij juga. Yang sama-sama khawarij pun begitu pecah yang tidak terpecah ahlus sunnah tetap satu. Karena mereka di atas al-haq. Kemudian yang kedua, perkara yang paling besar menyebabkan perpecahan adalah i'rab anil kita was sunnah. Berpaling ahli Arab berpaling dari Quran dan sunnah. Dan ini menjadikan sebab perpecahan mereka. Karena mereka tidak mengambil sumber kebenaran dari kitab Allah. Seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang Nasara. Mereka menjadi tenggelam di dalam perpecahan dan permusuhan. Allah katakan demikian dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Mereka terus kata Allah Ta'ala wa qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadha mimma dzukiru dan di antara mereka orang-orang yang menyatakan kami adalah Nasara. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat. Namun mereka melupakan apa yang Allah ingatkan padanya dalam Al dalam Alkitab mereka. Fa'aghraina bainahumul adawa sehingga Allah tenggelamkan mereka dalam permusuhan wal dalam kebencian ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Itu hukuman dari Allah bagi mereka di dunia. Kemudian ya fila barakallahu fikum, hal yang juga menjadi sebab pertikaian di antara mukminin ittiba'ul mutasyabah fil minan nusus mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat nas-nas yang mutasyabihat seperti yang Allah katakan fa amman ladzina fi qulubihim zaihun fayattabi'una ma tashaba minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, penyelewengan, penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih karena mereka inginkan fitnah, mereka inginkan takwil, ingin membawa hawa nafsu mereka supaya diterima di tengah-tengah manusia mereka menukil ayat-ayat yang mereka bisa jadikan sebagai subhat ya barakallahu fikum kemudian ya barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menyerupai mereka dan yang berikutnya yang menjadi sebab pertikaian pertikaian di antara mukminin tanafus ala dunia, Mereka sudah berlomba dalam perkara dunia. Mereka telah terkena penyakit hubud dunia. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Fawallahi mal faqru ahsya alaikum, walakin ahsya alaikum antub sata dunya alaikum, kama busita ala man kana qablakum." Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum muttafaqun alaih. Beliau bersabda, maka demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Akan tetapi yang sangat aku khawatirkan akan dibentangkan dunia kepada kalian. Dilimpahkan dunia untuk kalian. Seperti Allah telah membentangkan, melimpahkan dunia kepada orang sebelum kalian sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Kalian berlomba, berebut untuk dunia. Dan kemudian Allah binasakan kalian seperti Allah binasakan mereka orang sebelum kalian. Allah salam afiyah. Ya barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat mengkhawatirkan. Dunia termasuk apa? Jabatan. Orang berebut untuk mendapatkan satu kursi Berapa yang berebut untuk mendapatkan satu jabatan? Berapa yang bersaing? Dan masing-masing pesaing ini mengajak kelompoknya untuk ya berapa? Bersaing untuk saling mengungguli yang lain. Akhirnya kan terjadi apa yang terjadi. Fanatisme muncul, bibit-bibit permusuhan muncul. Itulah perpecahan dari situ diantaranya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Mungkin kajiannya sampai ini dulu yang bisa kami sampaikan untuk mengingatkan pada kita semua hindarilah perpecahan supaya kita kembali dapatkan kejayaan dari Allah Azza wa Jal karena sungguh Allah berikan kemenangan kejayaan pada umat ini tatkala mereka utuh dalam kesatuan dalam ikatan iman dalam tauhid Itulah generasi terbaik umat ini. Mereka telah menaklukkan dunia di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir pertanyaan yang masuk. Bismillah afan Ustaz mohon nasihatnya untuk kami para umat khususnya agar bisa menjaga lisan. Karena kadang bermuamalah dengan teman keceplosan. Kemudian teman kita cerita kepada yang lain yang berakibat hubungan menjadi renggang tanpa kita sadari apa yang pernah dilakukan. Pelakunya ini namanya namimah, adu domba. Tidak amanah menjaga rahasia. Hati-hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya wal lisan." Hati-hatikan jaga lisan. Kenapa? Hati-hati menjaga lisan di zaman fitnah. Al-lisanu fi kawaki'i syaif. Iyyakum al-fitan al-lisanu fi kawaki'i syaif. Lisan di zaman itu kayak tajamnya pedang, bahkan lebih dahsyat dari tajamnya pedang. Beliau ingatkan pula kepada kita untuk kita menjaga lisan, mangkana yu'minu billah wal yamil akhir falyakun khaira aw Siapa iman pada hari akhir, ucapkan yang benar, kalau enggak baik diam. Baik. Apa yang berkenaan dengan pertanyaan ini? Ini awalnya bisa jadi adalah cerita individu mungkin curhat tapi mengena kepada atau menyinggung salah satu saudaranya. Nah, orang yang diajak bicara mestinya dia nyadari bahwa si pembicara yang menceritakan sesuatu pada dirinya ini pembicaraan rahasia. Kalau dia tidak menjaga rahasia ini, lebih baik maaf saya nggak sanggup menjaga rahasia. Jangan cerita ke saya. Jangan malah dikorek. Terus bagaimana? Dia mencari-cari. Setelah dikorek dapat data banyak, langsung dia cerita sama orang. Eh, tadi toh bulan ini cerita tentang anti atau tentang kamu begini-begini. Ini kan mengadu domba namanya. Sehingga tanpa disadari orang ini sudah lupa ngomong apa sama A ini, tiba-tiba C ini marah-marah. Kamu ngomong begini-begini kepada A, dia lupa. Bisa jadi. Ini semua akibat dari apa? Lisan. Hingga ingat firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qawmun min qawmin, asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman jangan sampai seorang mengolok-olok orang lain. Bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada memperolok-olokkan ini. Begitupun jangan sampai wanita mengolok-olok wanita lain, menjelek jelekkan wanita lain. Bisa jadi wanita yang dijelekkan lebih baik daripada yang menjelek-jelekannya. Ini juga perintah Allah jaga lisan kita. Dan ingat ihwa barakallahu fikum beliau mengatakan man yadman man ma baina lifyataihi wa ma baina fakhidai admanahul jannah. Siapa orang yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahang yaitu lisan dan di antara dua paha yaitu kemaluan, aku jamin dia surga. Hati-hati dalam bicara dan mengajak bicara kepada teman. Lihat teman ini seperti apa. Kadang orang itu sudah dibilang, aku mau ngomong tapi ya ini rahasia. Jangan bilang-bilang ya. Kadang bilang begitu. Nah orang yang diajak bicara ini juga ngomong sama temannya. Eh aku dapat berita dari fulan. Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Kalau ini saya cerita kepada anda. Yang teman itu bilang, aku dapat berita di fulan. Ini rahasia. Tapi kamu jangan bilang-bilang. Udah berapa orang itu jangan bilang-bilang. Akhirnya menjadi rahasia umum. Lo kok nyebar? Siapa yang bilang? Kamu dengar dari siapa? Sudah nyebar. Susah dibilang. Susah ditanggulangi. Sehingga yang fila barakallahu fikum. Menjaga rahasia saudara kita. Itu juga wajib. Sampai beliau katakan kalau ada seorang bicara denganmu dan dia tengok-tengok matanya, itu berarti pembicara itu rahasia, nggak ingin ada orang lain melirik, lihat, ya, engkau bicara dengan dia. Dia bicara denganmu. Umanya asap mabe cerita, tapi A tengok kanan, tengok kiri, ada orang nggak? Dia yakin nggak ada orang yang dengar, cuma kamu yang dengar, sehingga dia curhat. Ternyata kamu cerita sama orang lain. Sampai kepada orang yang disebut tadi. Ini akan menjadi retak. Engkau menganggap cerita ini nggak akan sampai pada orang yang diceritakan. Tapi ternyata karena yang diajak bicara cerita sama temannya. Temannya cerita sama temannya. Nyebar akhirnya orang yang tahu. Sudah sekian lama Orang yang cerita pertama ini sudah lupa kapan ceritanya, di mana kejadiannya, tiba-tiba ini ngelabrak. Itu fitnah. Dan sumber fitnahnya ini, orang-orang ini. Itu dilarang Allah. Makanya wala yaltab ba'dukum ba'do. Jangan engkau hibah sebagian kalian, hibah sebagian yang lain. Seperti makan daging bangkai saudaranya itu namanya. Ya fila barakallahu fikum demikian Barakallahu fikum semoga kita bisa jaga lisan-lisan kita karena sungguh perpecahan pun seringnya rusak kerukunan hancur gara-gara lisan yang tak terjaga. Jangankan masyarakat yang besar, suami istri yang rukun-rukun awalnya gara-gara keceplosan ngomong yang nggak baik jadi tukaran, jadi padu, jadi tengkar. Bisa terjadi suami istri loh Ribut jadinya sampai perceraian gara-gara apa? Keceplosan ngomong. Bisa jadi seperti itu. Apalagi kita dengan mukmin yang luas. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Demikian yang mampu kami sampaikan. Semoga Allah jadikan ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Untuk kita istiqomah dan sabar di atas sunnah Nabi SAW. Sehingga Allah benar-benar berikan kepada kita kemenangan, kejayaan, keselamatan di dunia wal akhirah.